Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Ibadallah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Telah diriwayatkan di muslim Dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu rafiq, sangat lemah lembut dan menyenangi, mencintai kelemah lembutan itu dalam segala perkara. Dari hadis Aisyah pula di Muslim Rasulullah sebutkan, "Marifku fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Kelemah lembutan jika itu ada pada sesuatu, maka akan menghiasinya, memperindahnya. Namun jika itu dicabut dari sesuatu sehingga tidak ada kelemah lembutannya, maka itu akan menjelekkannya. Di hadis Jabir, Rasulullah pun menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Waman ya-, waman yuhramur rifq, yuhramul khairu kulluh." yang diharamkan dari sifat lemah lembut, maka dia telah diharamkan dari segala kebaikan. Seseorang yang diharamkan dari kelemah lembutan, sehingga tidak ada kelemah lembutannya, tidak ada kasih sayangnya, tidak ada ketenangannya, yang ada adalah unf, yang ada adalah sikap kasar, yang ada darinya adalah sifat keras kepada yang lain, maka dia telah terharamkan dari segala kebaikan. Wa innallaha yu'ti ma'rifqi ma la yu'ti ala ghairi. Rasulullah pun sebutkan Allah berikan dengan kelemah lembutan itu yang Allah tidak berikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis mulia ini mengajarkan kepada kita keutamaan daripada arif kelemah lembutan yang mengandung kasih sayang dan ketenangan lawan daripada segala sifat keras dan kasar tidak ada ketenangannya tidak ada kelemah lembutannya dalam segala perkara ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar seorang Yahudi mengucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ya Muhammad," yang maknanya kematian bagimu atau kehancuran bagimu wahai Muhammad. Maka Aisyah karena marah dan cemburu, beliau katakan, "Wa alaikumussam wal la'nah." Bagi kalian justru kematian itu dan bahkan laknat Allah maka di situ Rasul nasihatkan kepada beliau radhiyallahu anha umul mukminin. Innallaha rafiq yuhibbur rifq. Allah itu lemah lembut. Allah itu penuh kasih sayang dan mencintai kelemah lembutan itu dalam segala perkara. Maka kewajiban kita sebagai setiap muslim untuk tarafuk untuk berlemah lembut kepada sesama, karena itu sifat yang dicintai oleh Allah. Dan karenanya Allah berikan segala maslahat. Banyak kemaslahatan yang akan timbul dari sifat ini. Yang itu tidak akan didapati dengan yang selainnya. At-tarafuk ketika seorang hamba berhati-hati dalam bermuamalah dengan yang lainnya, penuh perhitungan penuh kasih sayang agar langkahnya, sikap atau perkataannya tidak membuat yang lain lari dan pobi terhadap kebenaran dan dakwah ini dijaga dengan baik dengan penuh kelemah lembutan saudaranya karena itu harta dan anugerah besar yang Allah berikan kepadanya aku luma sami'tum wasnahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد عباد الله jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan kepada sahabatnya yang beliau utus sebagai rasul delegasi dari beliau, beliau ingatkan kepada mereka, yassira wa la tu'assira wa bashira tunaffira. Permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Berikan gerita gembira, jangan kalian buat orang lari dari agama ini atau dari dakwah ini. Di lafaz Tabrani, wasakina wala tunafira dan berikan rasa sakinah buat orang itu tenang buat orang itu merasa bahagia jangan kalian buat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala wa tatawa'a wala takhtalifa dan saling menurutlah saling mengalahlah jangan saling berselisih hadis ini jika saja difahami dan diamalkan dengan baik akan banyak membawa kemaslahatan dalam dakwah di dalam menyampaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yassira wala tu'assira. Jangan bebani mereka lebih dari kemampuannya. Perhitungkan apa yang ada pada mereka. Kata Nawawi rahmatullahi Alaihi. Yang dimaksud dengan hadis adalah semacam muallaf, orang yang baru masuk Islam. Demikian pula anak kecil yang belum mampu untuk menjalankan perintah-perintah syariat dan takalif atau yang belum mencapai usia balik dan yang semisal itu. sirah, permudah bagi mereka, buat mereka semakin mencintai dan menyenangi dakwah dan agama Allah ini, mencintai sunnah Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Tatawa'a wa la takhtalifa. Maknanya kata Al-Munawi rahimahullah, kalian berdua sebagai yang menyampaikan dakwah sebagai rasul utusan hendaknya saling menurut satu kepada yang lain. Artinya berbuatlah sesuatu yang dengannya menambah cinta dan kasih sayang di antara kalian berdua. Ucapkan perkataan yang menambah cinta di antara kalian. Tatawa'a wala takhtalifa dan jangan kalian berselisih karena perselisian hanya menambah retaknya hubungan perselisian hanya membawa mafsadah dan kerusakan hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ghaithan mughifa Allahumma anzil alaina sayba rahmatin la sayba adab Allahumma ahyi baladakal mayyit birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimis salah